أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Khanabillah rahiman rahimakumullah Kita masih membahas bab min an Anastaghitha bi ghairillah subhanahu wa ta'ala Termasuk perbuatan syirik adalah beristighatsah kepada selain Allah wa doa dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke ayat berikutnya dalam bab ini. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah wa qalihi Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf. Wa man adallu mimma yad'u min dunillah man yastajibu lahu ila yaumil qiyamah al-ayata al-ayata yani akmilil ayah sempurnakan ya membaca ayatnya Lanjutan ayatnya wahum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyara nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan siapakah yang lebih sesat? Jadi tidak ada tidak ada yang lebih sesat dibandingkan seorang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mampu mengijabah doa dia sampai hari kiamat. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala wa hum an du'aihim ghafilun Bahkan mereka-mereka yang orang-orang musyrik yang berdoa kepadanya itu lalai tidak mengetahui doa-doa musyrik yang tersebut kepada mereka bahkan kata Allah Subhanahu wa taala wa idha husyaran nasu dan nanti ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat kanu lahum ada mereka para musyrikin dan orang-orang yang mereka sembah itu saling bermusuhan wa kanu bi ibadatihim kafirin orang-orang saleh yang disembah-sembah orang-orang musyrikin mengingkari penyembahan peribadatan yang dilakukan oleh orang musyrikin kepada mereka. Ini wabillah rahimun rahimukumullah ayat yang agung yang menerangkan tentang jeleknya syirik dan ahlu syirik. Yang pertama ini ayat menunjukkan satu di antara dalil bahwasanya doa adalah ibadah. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa perbuatan mereka yaitu berdoa kepada selain Allah. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Siapa yang yang lebih sesat? Jadi mereka tidak ada yang yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Di akhir ayat Allah berfirman wa kanu bi ibadatihim kafirin. Disebut oleh Allah bahwa doa itu adalah ibadah. Menunjukkan bahwasanya doa itulah ibadah sehingga barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Syirkun akbar. Yang berikutnya dalam ayat ini menunjukkan tentang bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa memberikan ijabah. Tidak akan bisa mengijabah doa orang-orang meminta kepadanya. Kata Syaikh Salih Fauzan Allah taala syarah. Kata beliau, "Halis sanam istajab li ahad." Apakah ada patung yang bisa mengijabah doa orang-orang yang menyembah-nyembahnya? Halil khabar istajaba ahad? Apakah ada kuburan yang mengijabah doa orang-orang datang kepada yang berdoa di kubur-kubur tersebut meminta-minta ke ahli kubur? Halil syajarah dan seterusnya tidak ada. Namun ikhwanabillah rahimah rahimakumullah saya bacakan dua ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taala bagaimana talbis asyaitan. Ya. Saya ulangi faedah yang kedua adalah bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa mengijabah doa. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang selain Allah itu la yastajibu lahu au la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah ya tidak akan bisa mengijabah sampai hari kiamat pun tidak akan bisa mengijabah kuburannya pohon-pohonannya patung-patungnya orang telah matinya namun asyayatin iya mereka membuat talbis membuat syubhat untuk menjermuskan Bani Adam ke dalam kesyirikan Berkat Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, saya bacakan ucapan Ibn Taimiyah dua ucapan beliau. Kata beliau rahimahullahu taala, ini tidak ucapan beliau anna ma yahsulu li ubadil kubur min qada'il hajat apa yang didapat oleh para penghuni kubur. Saya ulangi, apa yang didapat oleh para penyembah kubur. Ia datang ke kuburan. Minta-minta kepada penghuni kubur. Minta rizki, minta ya istrinya misalnya bisa mengandung minta yang sakitnya bisa sembuh. Biqadarillah bertepatan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ternyata betul. Setelah dia datang ke kuburan sembuh. Setelah dia datang ke kuburan ternyata istrinya hamil. Kata Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, "Falaisa lalika dalilan ala sihhati madhhabihim." Itu tidaklah menunjukkan benarnya madhab mereka apa yang mereka lakukan. Lianna husulal maksud yakunu ibtilaan wa imtihanan min Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau rahimahullahu taala dicapainya apa yang mereka tuju. Yang mereka niatkan. Kadang berhasil, kadang mereka dapat itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Datang ke kuburan tadi mungkin seribu orang atau lebih. Kebetulan ada satu orang punya hajat ke kuburan tadi, minta-minta pas dapat pulang dari situ. Satu per seribu yang itu memang biqadarillah, bukan dengan sebab di ke kuburannya, memang takdir Allah. Tapi syaitan yang kemudian bermain. Dari kalangan dari dari kalangan manusia, dari kalangan jinnya. Iya. Mulai promosi itu si fulan. Iya, dia istrinya 11 tahun, 15 tahun tidak mengandung. Kemarin datang kubur ini minta-minta pulang hamil. Satu per seribu. Iya, tapi syaitan kemudian menjadikan sebagai bahan promosi. Padahal itu kata beliau bukan karena perbuatan yang benar, tapi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya imtihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tercapainya satu target tujuan itu bukan Iya menunjukkan apa yang dilakukan itu benar. Ya kan? Orang ingin kaya, berhasil kaya, tapi dengan cara rentenir. Targetnya ter tercapai, tapi caranya haram. Ya, ingin segera dapat banyak, tapi dengan korupsi. Targetnya tercapai. Bukan berarti kemudian perbuatannya benar. Demikian juga ini. Kata beliau rahimahullah taala, lebih dari itu. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, annahu yumkinu anna syayatin tatasawwaru ahyanan suratil makbur Kadib Demir rahimahullah kadang mungkin saja syaitan menampakkan diri dalam bentuk orang yang dikubur Iya, 10 orang itikaf di kuburan. Iya. Tengah malam keluar dari pusara jasad persis dengan orang yang dikubur sehingga 10 orang yang sedang minta-minta ini ngira betul yang keluar padahal itu siapa itu siapa syaitan syaitan bisa dengan izin Allah berbuat yang tidak bisa dirusuk pakai syaitan hanya satu orang siapa Tapi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Rasul sallallahu alaihi wasallam man ra'ani Fakat ra'ani. Barang siapa yang bermimpi melihat aku, iya, sungguh dia telah bermimpi melihat aku. Fa'inna syaitan la yatamatsalu bi karena syaitan tidak bisa menyerupai bentuk rupaku. Iya, syaitan. pun yang lain bisa. Iya, tapi yang jadi masalah jangan iya, tertipu bisa aja setan menampakkan orang berjubah padahal bukan Rasulullah. Karena nggak pernah belajar sama ilmu Muhammadiyah bagaimana sifat-sifat Rasulullah, ketipu juga dia. Tadi malam mimpi Rasulullah bilang seperti ini, padahal bukan Rasulullah. Anda yang pernah belajar bagaimana sifat-sifat rupa-rupa Rasulullah. Asyahi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, mungkin setan menampakkan diri dalam bentuk rupa orang yang dikubur. Watakhruju alan nas kemudian keluar iya tengah malam bawa kemenyan keluar orang iya alladzina yad'una al-khubra bi suratil maqbur wa tukhatibuhum kata Ibnu keluar iya di hadapan orang-orang yang sedang doa-doa di kubur tadi ngajak bicara mereka sehingga pulang keluar oh tadi malam Syekh Fulan, eh Fulan keluar kubur bicara ngomong sama kami. Pada itu adalah pada itu adalah setan. Ini saya baca dari syarah Sesali Fauzan Fidahullah taala dan beliau nukil ucapan Ibn bukan ucapan saya ya. Nah, kemudian Wadakulu si, si apa namanya? Setan padahal yang keluar tadi itu yang kita bicara bilang nah nunak di hawa ijak iya kami kata dia akan tunaikan kebutuhan-kebutuhan kalian kebetulan mintanya harta minta sesuatu demal mal kata Ibnu Taimiyah rahimahallahu taala wasyaitan qad ya'ti lahum bi asya ba'idah syaitan kadang bisa datangkan sesuatu yang jauh dari mereka. Iya, datangnya kebetulan minta ini saya barang hilang saya, ya istri saya kehilangan misalnya 50 gram emas. Bisa dengan izin Allah syaitan nyari ke toko emas mana atau kemana bawa tuh nggak tahu punya siapa dibawa oleh siapa kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala qad yasriqu min awwadin nas asya wa tibihalahum Syaitan kadang nyuri di tempat lain punya orang dibawa. Tuh. Itu kata Mitemi ya sekali lagi, bukan ucapan saya ini. saya Iya, ngambil taruh. ini punya kamu. Padahal hasil nyuri di mana? Syaitan. Iya. Qala wa yadhunnuna anna hadza minal mayit Tapi orang-orang yang sedang dikubur tadi minta-minta tadi nganggapnya ini adalah pemberian si mayit masakin. Padahal itu adalah syaitan yang berbicara kepada mereka. Sekali lagi ini adalah ujian. Qala kata beliau rahimahullah mal wal mayyitu ma dara an syai'in min hadhihi umur. Adapun si mayit yang dalam kubur enggak tahu apa-apa. Tadi di ayat tadi wahum min an du'aihim ghafirun. Orang-orang mayitnya dalam keadaan tidak tahu doa yang mereka, permintaan mereka. Tidak tahu. Kata beliau, al mayit karena si mayitnya masgulun binafsi. Si mayit yang di alam barzah itu sedang sibuk dengan urusan diri sendiri. Imma bi na'imin wa imma bi adzabin fi qabri. Bisa dia sedang dapat nikmat kubur atau sedang naudzubillah diadab kubur nggak tahu kejadian tadi di atas pusara syaitan nampakkan diri ini khairullah rahimah, rahimakumullah maka wa idza nas ketika mereka semua dikumpulkan orang-orang musyrikinnya dan orang-orang yang ketika di dunia mereka sembah-sembah ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka kanu lahum ma'da bermusuhan wa kanu bi ibadatihim kafirin karena orang-orang yang mereka sembah ingkari Gak pernah merasa disembah-sembah oleh orang-orang musyrikin dalam ayat lain mereka berkata qalu subhanak Masuci engkau, masuci Allah ya Allah, engkau ya Allah, masuci engkau ya Allah, subhanak. Anta waliyuna min dunihim. Engkau hanyalah wali kami, bukan mereka. Balkanu ya ya'budunal jin. Bahkan dulu yang mereka sembah-sembah itu adalah siapa? Jin. Iya, hakikat yang mereka sembah-sembah itu bukan orang soleh yang dikubur, bukan. Tapi jin yang nyuruh mereka untuk berbuat demikian. Balkanu ya al-jin. Ini khairbillah rahiman rahimakumullah. Iya, Berikutnya di antara ayat yang disebutkan oleh uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala kata beliau wa qalihi dan firman Allah Subhanahu wa taala amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su bahkan Siapa yang bisa mengijabah doanya orang yang mutar? Mutar itu orang kepepet. Yang terjepit dalam kesulitan. Tentunya tidak ada yang bisa mengijabah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yakshifu su dan siapa yang bisa menghilangkan kejelekan, bencana, musibah? Tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah tidak boleh minta dihilangkan kesulitan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala Syekh Saleh berkata ayat ini ayat bantahan kepada orang musyrikin yang mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang dan ketiga dalam keadaan genting mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Berkata Syaikh Fauzan hafizahullah kata beliau, "Hadza istifhamun minallahi ta'ala lil musyrikin." Ini pertanyaan pertanyaan yang intinya adalah taubih celaan, cercaan kepada mereka orang-orang musyrikin antum tusrikuna billahi azza wajal biharati raha. Kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian senang, lapang. Walakin idha waqa'atum bisyidda wal tirar. Tapi ketika kalian dalam keadaan kesulitan dengan genting da'atum Allah Subhanahu wa muhrisin lahuddin dalam keadaan kesulitan genting kalian hanya berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanqadhakum, punya Allah Subhanahu wa selamatkan kalian. Falimada tusriku nabihi fi hal Kalau kalian ya dapatkan ketika ikhlas doa kepada Allah dalam keadaan genting, Allah selamatkan. Kenapa kalian berbuat syirik kepada Allah dalam keadaan kalian senang? Ini keadaan musyrikin di masa lalu. Di ayat yang lain Allah berfirman Wa idza massakumud durru fil bahr Apabila menimpa kalian kesulitan, kegentingan di lautan. Dhalla man tad'una illa iyyah Iya, hilanglah semua yang kalian sembah-sembah, minta-minta. Iya. Hanya satu Allah Subhanahu wa taala sembahan kalian yang kalian minta. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi falam manajjakum ilbar, bar tapi tatkala Allah selamatkan kalian ke daratan a'radtum kalian malah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala kembali berbuat syirik berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini keadaan musyrikin dulu dalam keadaan senang berbuat syirik kepada Allah dalam keadaan susah mereka ingat Allah disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala di kitab-kitab beliau yang sangat menyedihkan adalah kalau musyrik zaman sekarang itu senang susah mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalam keadaan senang syirik, dalam keadaan susah pun tetap lebih parah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Contohnya beberapa bulan yang lalu, pekan yang lalu, pas saya ke Jogja ada pertemuan di Jogja, Iya, pas kebetulan Merapi ada ini kan. Itu disebutkan oleh teman-teman kita kawan, masya Allah, kawan insya Allah. Iya, siangnya itu ada acara mereka seribu kendaraan apa namanya apa namanya biasanya kalau acara gitu kan Hah? selamatan itu Hah? mungkin namanya bisa mengumpulkan seribu seribu jeep eh tuh masya faal sorenya batuk merapi apa yang muncul kata mereka kurang kurang nih kita ini Alhamdulillah bukan ingat Allah tapi kurang berbuat sirik ini alhamdulillah rahiman rahimakumullah sehingga perlu arus sunnah semangat dalam dakwahkan tauhid yang terakhir Syekh Muhammad bin Allah rahimahullah taala bawakan satu hadis yang sebagian lama kita mendhaifkannya. Kata beliau rawat Tabrani bisnadihi annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun munafiq. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yakni di sini maksudnya Abdullah bin Ubay yu'zil mu'minin menyakiti orang-orang beriman iya tentunya satu sifat tentang mereka adalah menyakiti orang beriman dengan lisan mereka bahkan dengan perbuatan mereka Faqala ba'duhum maka sebagian sahabat berkata Kumu bina Nastagithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Mari kita beristighosah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq dari orang munafik ini. Ingat apa istighosah? Minta dihilangkan kesulitan. Ingat ya, boleh istighosah kepada makhluk? Boleh istighosah kepada makhluk? Boleh istighosah kepada makhluk? Ini tiga pertemuan nih sudah. Hah? Boleh dengan tiga syarat. Dia apa? Hidup, hadir di tempat, mendengar, kemudian punya kemampuan. Ya. Di sini orang munafik di zaman Rasulullah SAW nyakiti para sahabat, akhirnya mereka kaya. Kita istighosah kepada Rasulullah SAW. Boleh nggak? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Hukum asalnya boleh Rasulullah masih hidup Iya, ada di tengah-tengah mereka dan punya kemampuan. Iya kan? Sehingga para sahabat melakukan satu perbuatan yang boleh. Begitu ya. Tetapi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menyatakan innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya tidak boleh beristighosah kepadaku. Istighosah itu adalah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi ini hadis sekali lagi dilemahkan oleh para ulama kita bukan hadis yang sahih Allah alam bisa terkait dengan bab atau hukum istighosah sudah sebutkan Iya kepada makhluk boleh yang ketiga dia dianya masih hidup ada di tengah-tengah kita mendengar permintaan kita dan dia punya kemampuan. Namun ikhwan fillah rahiman rahimakumullah ada satu faedah penting saya kira terkait dengan hadis ini. Ala fardi sihati. Kalau misalnya hadis ini sahih. Bagaimana maknanya? Disebutnya para ulama kita di antara sini oleh Syekh kalau ini hadis ini sahih, ini hadis menunjukkan Iya, sebagai bentuk saddul lari'ah, menutup jalan kesirikan. Hukum asalnya memang boleh, tapi karena khawatir akan menyeret kepada kesirikan, maka Rasul menyatakan jangan. Iya, kalau hadis ini sahih, ini minbab saddul lari'ah. Iya, menutup celah jalan kesirikan. Walaupun hukum asalnya boleh, karena khawatir nanti akan ia menyeret kepada kesirikan maka Rasul menyatakan jangan istighosa istighosah itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala itu nah dan saya ingin bacakan sedikit dari kitab Nukaim Qayyim rahimahullahu taala tentang bab saddul lari'ah satu pembahasan penting dalam agama, agama kita adalah bab masalah saddul lari'ah bagaimana agama kita rahimakumullah mengajarkan kita untuk berupaya menutup celah-celah jalan-jalan kejelekan. Lawannya adalah perbuatan ahlul batil. Jadi kan Yahudi wal kufar wal munafiqun mereka melakukan hial. Apa hial? Hial hial itu adalah tipu muslihat, trik untuk melanggar yang haram. Ya. Yeah Gimana caranya supaya boleh renten? Boleh minjem dengan bunga. Kalau langsung minjem satu juta, kembalikan dua juta, orang-orang awam tahu ini haram, ini rentenir, ini riba, gitu kan? Akhirnya pakai namanya jual beli nah Datang ke orang, <coughs> saya butuh uang 10 juta. Oh boleh, boleh. Ini saya punya motor, kamu beli ya 20 juta motor, 20 juta ngutang, 20 juta ngutang. Oh ya motor diambil. Kata orang tadi tuh yang punya motor, kamu kan butuhnya uang kontan kan? Iya pak, saya butuh uang kontan. Sudah, saya beli motor tadi, saya beli lagi 10 juta. Iya, 10 juta nih 10 juta motor saya ambil lagi dipaham ya pulang berapa bawa berapa juta berapa utang dia 20 juta sama aja minjem 10 kembalikan tapi pakai model jual beli ini namanya apa hila ahlul batil melakukan hila gimana caranya trik-trik untuk melanggar yang haram tipu muslihat tapi kalau ahlul Islam. Itu ada satu bab yang sangat agung, bab sadul lariah, nutup celah-celah yang sampai terjatuh ke dalam yang haram. Iya, saya bacakan sedikit mungkin karena Ustaz Ibu udah ada ini, udah ada. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wa idza tadabbarta syariah qad atat bisa didara'i ilmu muharramat." Kata kalau kamu tadaburi syarat ini, menelaah tadaburi, maka kamu dapatkan syarat ini telah datang dengan menutup celah-celah pintu-pintu jalan-jalan kepada yang haram. Jangankan yang haramnya, jalannya sudah ditutup. Kalau kata beliau wadzalika aksu babil hiyal al musilah ilaiha dan inilah kebalikan bab hiyal tadi yang justru dia cari trik gimana caranya melakukan yang haram ya kan ya Langsung saya contohkan aja Kata beliau rahimahullahu ta'ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, min akbaril kabair syatmur rajul walidayh di antara dosa besar itu adalah seorang mencaci maki di orang tuanya. Kalau kata para sahabat di kala itu, wahal yastumur rajul wadidai. apakah ada seorang yang mencaci maki di orang tuanya? Tidak terbayang di kalangan para sahabat. Kalau kata Rasulullah SAW, naam, iya. Ya subuh abar rajul, seorang mencela ayah temannya, Payah subuh abah, maka temannya balas mencela ayah dia. Ini namanya mencela orang tua. Maksudnya kita dilarang dilarang mencaci maki, mencela ayah orang lain. Kita dilarang mencela ibu orang lain, dilarang. Kenapa? Ini pintu. Ini pintu kejelekan. Kenapa? Karena kalau kita mencela ayah orang lain, akhirnya ayah kita dicela. Kalau kita mencela ibu orang lain, akhirnya ibu kita dicela. Makanya dilarang. Ini pintu tutup. Tidak boleh. Nabi kita Muhammad SAW sepulang mengantarkan istrinya yang berkunjung ketika itikaf. Sofiyah radhiyallahu anha. Ketika pulang di luar masjid ternyata berpapasan dengan dua orang sahabat Rasul. Melihat Rasul bersama seorang perempuan, pada itu istrinya, dua sahabat jalan cepat. Kata Rasulullah SAW, ala rizlikuma. Tenang keduanya. Tenang kalian berdua. Pelan aja. Ini Sofia. Ini Sofia, ini isi saya. Kata keduanya, subhanallah. Subhanallah ya Rasulullah, subhanallah ya Rasulullah. Artinya, nggak mungkin kami punya prasangka jelek kepada engkau ya Rasulullah. Ya, nggak mungkin kami punya prasangka jelek. Tapi ingat, lihat, khawatir sahabatnya suudzon Rasulullah langsung bilang apa? Ini Sofia. Ini Sofia. Apa itu? Seduh Zaria. Nutup celah orang suudzon. Klarifikasi. Sudah ada. Nanti saya lanjutkan Allah Alam